بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذي حملوا عنهم تأويل الذين الذين حملوا عنهم التأويل حمل حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في التأويل هذه الآية وعلى الأرس وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Al-Ikhwatul Ahibbah kita masih dalam penjelasan perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar Salah seorang ulama terkemuka dari madhab Imam Malik rahimahullah Yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah Salaf menyikapi Allah bersemayam di atas arash. Beliau berkata, "Wa amma ihtijajuhum biqaulihi ta'ala." Adapun hujjah mereka yang mengatakan Allah bukan di atas aras, tapi bersama makhluknya. Hujjah mereka mereka berdalil dengan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum." Kata mereka ayat ini menunjukkan Allah itu bukan di atas tapi bersama makhluknya dimanapun berada karena Allah mengatakan tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat yang keempatnya maka al hafidh Abdul Bar mengatakan la hujjata lahum fi zahiri hadhihi ayah. Ayat ini tak dapat dijadikan landasan bagi mereka tentang apa yang mereka nyatakan. Karena ulama sahabat dan ulama para tabi'in yang telah dinukil daripada mereka tafsir tentang makna ayat mereka mengatakan tentang makna ayat ini huwa lil arsy Allah itu di atas aras wa ilmuhu fi kulli makan ilmunya yang ada pada setiap tempat ilmu Allah meliputi segala tempat ya tiga orang ilmunya ada bersama mereka ilmu Allah ada bersama mereka Seolah-olah Allah yang keempat bersama mereka dengan ilmunya Bukan dengan zatnya Zatnya maha tinggi di atas syarasnya Dan tidaklah seorang, tidaklah seorang pun Dari golongan para sahabat Yang menyelisih perkara ini Tidak ada mereka para sahabat seorang pun yang menafsirkan makna Allah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana sama hambanya. Artinya mereka takwilkan, mereka tafsirkan di mana-mana ilmunya, zatnya maha tinggi di atas arasnya. Naam. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن Mazahim fi qawli ta'ala ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية قاله على العرش وعلمه معهم أينما كانوا وأينما كانوا Qala wa balagani an Sufyan al-Thawri mislahu. Ya, Sunaid menyebutkan dari Muqatil bin Hayyan dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, Ad-Dhahhak bin Muzahim menafsirkan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya qal. Maka dia menafsirkannya ya dengan perkataan huwa ala arsihi. Allah itu di atas arasnya wa ilmuhu ma'ahum ma kanu tapi ilmu Allah meliputi semua hambanya bersama hambanya dimanapun hamba berada qala wa balaghan Sufyan ats-Tsauri mithlahu ya kemudian ya Ad-Dhahhak mengatakan ku dengar Sufyan ats-Tsauri pun mengatakan demikian Naam qala Sunaid wa Hamad bin zaidin عن عاصم بن بهدلة عن زر بن جبيس حبيس عن حبيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الله جل وعلا فوق العرس لا يخفى عليه شيء من أعمالكم يا بركة سنة السنة يسبوكم سنة داري ابن مسعود صحابة النبي بركة Ibnu مسعود الله جل وعلا Ala itu di atas arasnya walaupun demikian la yakhfa 'ala syai'un min Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari segala amalan kalian. Ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Allah di atas syaras perkataan para sahabat. Naam. Tsumma saqa min tariqi Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an Asim bin Bahdala an Zirrin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام والعرس على الماء والله تبارك وتعالى على العرس ويعلم أعمالكم وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار نعم Kemudian Al-Hafidh Ibn Abdullah menyebutkan dari jalur Yazid bin Harun dari Hamad bin Salamah dari Asim bin Bahdara, dari Zir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Ibn Mas'ud sahabat Nabi antara langit dan bumi itu jauhnya perjalanan 500 tahun antara setiap langit yang satu dengan yang langit di atasnya seperti itu pula 500 tahun perjalanan Ya. Antara langit yang ketujuh dan kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Ingat dalam bahasa Arab kursi itu maudhi'u qadamil malik. Tempat raja meletakkan kedua kakinya itu kursi. Dalam bahasa Arab. Ya. Kalau antum pernah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Antum melihat kursi-kursi para masa itu tinggi-tinggi. Di bawahnya ada tempat dia meletakkan kakinya. Ya, ini namanya kursi dalam bahasa Arab. Dan Allah itu punya kursi. Ya. Dan ada termuat dalam ayat kursi. Wasi'a yuhus samawati wal ar. Kursinya begitu luas meliputi seluruh langit dan bumi. Jadi antara jarak langit yang ketujuh dengan kursi perjalanan 500 tahun pula. Wal arsh 'alal ma'. Wa ma bainal kursi ilal mai masyarat 500 'am. Antara kursi dan air ya disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana 'ala wa kana 'arsyu ma'. Adalah 'arsy Allah itu di atas air. Perjalanan antara kursi Allah ke air perjalanan 500 tahun pula. Kemudian wal 'arsyu 'alal ma' dan Arsh Allah ada di atas air. Wallahu tabaraka taala 'alal 'arsy dan dia di atas arasnya namun wa ya'lamu a'malakum. Dia mengetahui apapun yang kalian amalkan di bumi ini. Ini perkataan Ibnu Ibnu Mas'ud. Dan perkataan ini tidak akan mungkin Ibnu Mas'ud berkata-kata dengan akal yang enggak mungkin. Ulama ini walaupun perkataan sahabat tapi hukumnya hukum hadis marfu'. Karena Ibnu Mas'ud tak akan mungkin bicara dengan logika. Ini adalah wahyu. Tapi dia tak menyebutkan berkata Nabi SAW maka dihukumi ini adalah merupakan hadis yang marfu' karena dia bukan berbicara dengan rasionya, dengan akalnya dan ini perkara-perkara tidak menerima akal. Ini hanya menerima dalil. Berarti Ibnu Mas'ud pasti mendengarkan ini dari Nabi dan dia meriwayatkannya. Yang mau kita garis bawah sebenarnya Allah di atas arasnya. Arasnya di atas kursinya. Antara aras dan kursi perjalanan ya tak disebutkan di sini. Ya 500 tahun ya. 100 tahun perjalanan. Ya. Antara ya antara kursi ke akhir 500 tahun perjalanan. Antara langit ketujuh ke kursi Allah 500 tahun perjalanan. Begitulah seterusnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketebalan tiap langit itu sama dengan perjalanan 500 tahun pula. Tebalnya langit Ya, langit ada tujuh lapis, ketebalannya 500 tahun perjalanan setiap langit. Dari satu langit ke langit keduanya, ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan sampai ketujuh. Dari ketujuh, ya, ke kursi Allah swt wa taala 500 tahun pula. Dari kursi ke air 500 tahun, dari atas air Allah di atas airlah uh, eh, arsy Allah Subhanahu wa taala bersemayam dan ini pun dia muat dalam kitabnya dalam Quran. kata Allah wa kana 'arsyu halil ma' ya di Quran apa di hadis ya coba cek di Quran lagi Bentar ya. Ya. Dalam surat Hud ayat yang ketujuh: Wahai Wa huwa khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan adalah arasnya telah ada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar dia menguji kalian siapa dan antara yang paling baik amalannya. Ini menunjukkan aras Allah di atas air. Airnya bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas dia ceritakan di atas aras, air di aras di atas air. Dan arasnya adalah makhluk terbesar. Akhlak aras adalah makhluk terbesar. Makhluk tertinggi. Memiliki kaki-kaki. Atap bagi seluruh makhluk. Bumi ini atapnya langit. Langit itu semuanya nggak ada apa-apa dengan aras, semuanya di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena aras seluruh langit dengan bumi ini semuanya dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan kahalaqatin mulqatin fi ardin falat. Bagaikan lempengan logam dicampakkan di tanah padang pasir yang luas. Kursi Allah itulah padang pasir, lempengan logam itulah dia langit dan bumi. Perbandingan kursi dengan aras seperti itu pula. Kursi Allah dengan aras bagaikan lempengan dicampakkan di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itulah aras Allah. Kursi itu adalah lempengan logam yang dicampakkan. Ini menunjukkan alangkah besarnya aras. Alam raya ini besar. Matahari yang kita anggap benda paling besar dekat kita ternyata ada matahari banyak Jumlahnya Allah, Allahnya Allah yang tahu, miliaran jumlahnya, triliunan Allah yang tahu. Karena ada yang besarnya beratus kali daripada besar matahari kita. Ekuatornya pun demikian. Ya, ini perkara yang begitu luas, dahsyat. Ya. Jumlah galaksi saja tak terhingga banyaknya. Ya. نعم شيخ أحسن الله إليكم نعم انتظر وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار الإمام ابن عبد البار juga menyebutkan perkataan semacam ini dari Ibn Mas'ud dalam kitabnya Al-Istidhkar. Nah, sekarang kita pindah kepada perkataan ya ulama-ulama Maliki lainnya. Abu Zaid Al-Qirawani. Kalau sebelumnya Al-Andalusi ya. Ibnu Abdul Bar ya dari Maghrib Maroko atau di Andalus dibilang Hafizul Maghrib Imam Abdul Bar ya disebut dia Bukhariul Maghrib Imam Bukharinya yang datang dari Maghrib Maghrib itu kalau disebut Al-Maghribul Arabi maksudnya adalah negeri Maroko kalau disebut Al-Maghribul Aqsa maksudnya adalah Andalus Ya, perkataan Al-Imam Abdul Bar dari Maroko sana atau dari Andalus sana. Sekarang kita pindah kepada perkataan salah seorang daripada Madzhab Malik yang digelar Malik kecil, Abu Zaid Al-Qayrawani dari Qayrawan. Qayrawan itu kalau tak khilaf tempatnya sekarang itu ya di Libya. Ya, di Libya. Qayrawan. ولا تأخير بأنها نعم تفضل أحسن الله إليكم ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني قال في خطبة في خطبة رسالته المشهورة باب ما تنطق بالألسنة وتعتقده الألفدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان والنطق والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء لأوليته لأوليته, ابتداء ولا لأخرى ولا لأخرى لآخرة لآخرة لآخر لآخر انقضاء نعم. ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره ولا يحيط ولا يحيط ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ولا يتفكرون ولا يتفكرون في ماهية ذاته asmuka ya jadi inilah perkataan al-Imam Malik As-Saghir dikatakan Imam Malik kecil kalau sebelumnya Al-Bukhari Al-Maghrib Imam Bukhari dari Maroko dari Maroko sana dari Andalus ini adalah Imam Malik kecil Abu Muhammad kunyahnya Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani ya Qala fi khutbati risalati al mashhura berkata Abdullah bin Abi Zaid Al-Qarawani dalam risalahnya yang terkenal ya, menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah babun ma tantiqu bihil al-sinatu wa ta'taqiduhu al-afidah bab ini berkaitan dengan apa yang wajib diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati min wajibi umur dianat dari perkara-perkara yang wajib dalam agama ini Min dalik diantara yang wajib ini adalah al-imanu bil qalbi. wanutku bil lisan. Iman itu bersarang di hati, diucapkan dengan lisan. Annallaha wa ilahun wahidun. Ya, diiman dalam hati diucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu, la ilaha ghairuhu wa la syabiha lahu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia dan tidak ada yang menyerupainya. Wala nadhiralahu, tidak ada yang dapat menandinginya wala walad, wala walid, wala sahibalahu. Dia tidak punya anak, dia tidak punya orang tua, dia tidak punya istri dan dia tidak punya sekutu. Laisa li awwaliyatihi ibtidaun. Dia yang awal dan awalnya tidak bermula. Wala li akhiriyatihi yang akhir dan dan akhirnya tidaklah berkesudahan. Ya, manusia ada awalnya, ada akhirnya. Ada permulaan, ada akhir. Allah awalnya tak ada permulaan, akhirnya tak ada penghabisan. Kekal selama-lamanya. Kata beliau, wala yablughu kunha sifatihil wasifun, tidak akan pernah sempurna orang-orang yang berusaha menyifati Allah dengan sempurna, dengan utuh, tak mungkin. Tidak akan mungkin. Ya. Walau itu bi amrihil tafakirun, Taklah ada yang dapat memikirkan tentang segala macam perintah-perintahnya. Ketentuan-ketentuan takdirnya. Tidak ada yang bisa memikirkannya. Ya Ya'tabirul mutafakkiruna Nabi ayatihi. Orang-orang berfikir hanya dapat mengambil pelajaran tentang keberadaannya dari apa-apa yang ditunjukkan daripada ayat-ayat. Ya. Makna ayat adalah tanda-tanda, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada alam raya, alam semesta, langit, bumi, gurun, ya, lautan, bintang, dan seluruhnya. Dengan itulah kita mengetahui dia. Dengan ayat-ayatnya, baik ayat yang namanya kauniyah, alam terbentang maupun ayat syariah berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzalik. mereka tak akan pernah mampu memikirkan tentang sosok Allah Subhanahu wa taala. نعم قرأت الآية أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah berfirman wala yuhituna bi syai'in min ilmi tidaklah mampu mereka meliputi, meliputi sedikit pun ilmu Allah tidak terjangkau ilmu Allah SWT tak dapat di, diperkirakan ya tak ada yang dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala ya Illa bima kecuali apa-apa yang dia kehendaki, yang dia beritahukan kepada sebagian makhluknya tentang sebagian ilmu-ilmu, tapi ilmunya sepenuhnya makhluk akan bisa meliputinya. Ya. Wasi'a kursi husamawat wal ard. Sungguh kursinya begitu luas. Meliputi luasnya langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma. Tidaklah berat bagi Allah membawa, menjaga, memelihara keduanya. Tak, tidaklah sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi, memelihara keduanya. Wahwal aliyu, dialah maha tinggi. Maha tinggi zatnya, maha tinggi keperkasaannya, maha tinggi ketentuan takdirnya. Ulul zat, ulul qahri wa ulul qadar. Al-azim, dia yang maha agung, dialah yang maha agung. Naam. Al-alimul khabir, dialah yang maha mengetahui. Al-alim, al-khabir dengan segala macam detail. Jadi antara alim dan khabir mirip-mirip maknanya. Al-alim maha mengetahui, al-khabir juga maha mengetahui. Perbedaannya al-khabir mengetahui dengan secara detail sekecil-kecilnya itu namanya khabir. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Sehingga Daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya dengan ilmunya. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidaklah ada satu biji yang disebar dalam bumi kecuali Allah mengetahuinya. Kita biasanya kalau sudah menyebarkan biji tak tahu di mana kita letakkan biji itu. Misalnya semai padi benih padi. Kita nggak tahu di mana tempat detailnya. Subhanallah. Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang luas dan ilmunya yang detail tentang segala sesuatu. Ya, ada seorang ateis ingin mengajarkan Tuhan itu tak ada, semuanya al alami kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian dia berikan eksperimen tentang dua daging yang diletakkan dalam dua wadah. Yang satu ditutup, Ya, yang satu dibuka. Satu berapa hari daging yang terbuka ini tentunya muncul padanya apa? Belatung, ulat-ulat. Kata dia lihat. Ya, bukan Allah yang menciptakan. Ya, tapi semuanya ini ya alami adanya, alami tercipta sendiri. Ya, bahkan dia katakan Aku yang menciptakan ini. Lihat, ini aku ciptakan, ini tak aku ciptakan. Subhanallah. Bukan Tuhan kata dia. Berkata muridnya, kalau memang guru yang menciptakan itu belatung, berapa jumlah belatung tuh? <laughs> dia pun kebingungan. Ya. Dialah al-alimul khabir, al-mudabbirul qadir, dialah yang mengatur, yang maha kuasa, as-sami'ul basir, yang maha mendengar, maha melihat, al-aliyul kabir, yang maha tinggi lagi, maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ars paling besar daripada makhluknya, namun tak ada yang dapat menyaingi kebesaran Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Besar ini mana mungkin dia masuk ke dalam alam yang kecil, apalagi menyatu dengan makhluk, menyatu dalam diri hamba. Subhanallah. Akal tak menerimanya. Ya. Ketika mengatakan mereka Allah itu di mana-mana, disinilah muncul akidah al-hulul Dia mengatakan dalam dirinya telah ada Tuhan. Dirinya menyatu dengan Tuhan. Ya, nauzubillah min dzalik. Dari sini ya wa annahu fawqa 'arsyihil majidi bidatihi. Dan sungguhnya dia Kata Abu Zaid al qirwani Allah itu di atas arasnya. Aras yang agung dengan zatnya subhanahu wa ta'ala. Wahuwa fi kulli makanin bi'ilmi dan dia ya, di setiap tempat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya tak akan mungkin dapat dalam bumi yang kecil. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Subhanallah. Bagaimana pula zatnya itu menyatu dengan manusia? Ya, manusia kerasukan roh Tuhan. Subhanallah. Menitis Tuhan pada manusia. Mustahil. Dia maha besar. Ya, wahwa fi kulli makanin bi ilmihi. Dia itu dengan ilmunya di setiap tempat, bukan dengan zatnya. Wa kadzalika dzakara mithla hadza fi nawadirihi wa ghairiha min kutubihi. Dan dia sebutkan juga hal ini dalam kitab-kitabnya lain. Ya. Naam. وذكر في كتابه المفرد في سنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على العرش بذاته أتم تقرير فقال نعم dalam kitabnya Al-Mufrad ya ada yang menyebutkan nama kitabnya Al-Fard fi sunnati ya yang satu-satunya dalam sunnah ya taqriru taqrir al-uluwi wa istiwa ar-rabb Dia menyebutkan dalam kitab itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi bersemayam di atas arasnya dia dengan zatnya atau taqririn faqala dia jelaskan dengan serinci-rincinya maka dia berkata faslun berapa sih waktu 6 terputar, baca sedikit tuh paslon fima ajma'at alaihi al-ummatu min min umuri diyanati min sunnati allati khilafuha bid'atun wa dalalah. Asbuka. Fasal kata ya Abu Zaid Al-Qirwani fasal inilah yang telah disepakati umat. Maksudnya telah tegak badannya ijma, konsensus. Tak ada yang berbeda menyelisih kecuali ahli bid'ah saja menyelisihnya. Jadi yang mengatakan Allah bukan seharusnya itu ahli bid'ah, jelas ahli bid'ah. Menyelisih umat keseluruhan ya yang telah disepakati umat dari perkara agama dan dari sunnah-sunnah yang mana yang menyelisih sunnah ini dianggap bid'ah dan kesesatan apa dia? Naam. An Allah subhanahu wa ta'ala ismuhu laul asma'ul husna wa sifatul ula lam yazal bijami'i sifatihi wa huwa subhanahu mawsufun bi anna lau ilman wa qudratan wa iradatan wa masyiatan. Asbukah. Allah subhanahu wa ta'ala Ismuhu Sesungguhnya Allah yang maha tinggi namanya Lahul asma'ul husna Dia memiliki nama-nama yang indah Nama-nama ini ditolak oleh Jahmiyah Kata mereka mustahil Allah punya nama Itu ciri-ciri makhluk yang punya nama Tuhan tak punya nama Jahmiyah menolak, Jahmiyah menolak nama-nama Allah Ya Mu'tazilah menerima Allah punya nama Tapi nama tak bermakna seperti manusia, kadang-kadang namanya bagus-bagus bagus-bagus, tapi tak ada maknanya. Namanya Karim, mulia tapi orangnya bakhil. Hanya nama saja Karim. Ya, namanya Zain atau Zaid. Jayid namanya baik, bagus, tapi orangnya tak bagus. Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama, tapi nama-nama Allah hanya nama belaka tak ada makna dalamnya. Mu'tazilah pun dalam sunnah Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat was-sifatil ula, sifat-sifat yang maha tinggi kesempurnaannya. Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Allah mustahil punya sifat. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah. Allah enggak layak punya nama, tak layak punya sifat. Kalau andai ketemu Mu'tazilah, nama mereka terima, namun tanpa makna. Nama belaka tak ada kandungan makna. Kalau sunnah meyakini setiap nama Allah itu ada maknanya. Terkandung dalam sifat. Al-Qadir menunjukkan Allah punya nama. Al-Qadir memiliki sifat kudrah ma kuasa secara mutlak. As-Sami Allah punya nama ma mendengar. Menunjukkan Allah punya sifat mendengar. Itu kalau sunnah. Mu'tazilah tidak. Ya. Lam yazal jami sifatihi dan Allah senantiasa kekal bersama dengan sifat-sifatnya kekekalan sifat kadang kekekalan zat. Bahwa subhanahu mausufun bi annalahu ilman. Allah itu disifati bahwasanya dia punya ilmu, wa qudratan, punya kekuasaan, wa irada, punya kehendak, wa masyiah, punya keinginan. Ya. Entah itu? Ya, sampai di sini dulu. <laughs> Nanti insyaallah minggu akan datang kita ulangi lagi. Masih panjang ini Ya dia menjelaskan bagaimana akidah sunnah. Isinya bagus sekali. Isinya nanti tak mencakup hanya sekedar Allah di atas aras tapi banyak kandungan-kandungan itiqad ahlus sunnah. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang kalau Allah tentukan dan Allah panjangkan umur kita. Ya. Ustaz, tadi dikatakan jarak dari bumi perjalanan bertahun. Ya, ke langit jadi pertanyaan apakah ini hitungan tahun dunia atau tahun akhirat? Ya, ini adalah hitungan tahun dunia, 500 tahun hitungan dunia. Subhanallah. Ya, 500 tahun ini kecepatan apa? Ini saya tak tahu menjawab. Kecepatan unta, kuda, kecepatan cahaya saya tak tahu. Ya, 500 tahun. Subhanallah. Jadi tak akan mungkin yang ada bisa sampai ke langit. Mustahil. Ya. Itu para astron itu itu bukan langit, <laughs> itu masih jauh di bawah langit. Benda-benda itu semua benda-benda langit di bawah langit semua. planet itu di bawah langit. Matahari-matahari di bawah langit, bintang-bintang di bawah langit. Langit itu adalah merupakan bangunan. Di sana ada makhluknya. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di sana. Sebagian ruh-ruh para nabi di sana. Dan di sana ada jasad siapa? Nabi Isa bin Maryam. Nanti dia turun. Perkara ini perkara gaib ya. Tak sampai akal kita ke sana. Di tahun ini perjalanan apa? Wallahu a'lam. Demikianlah subhanakallah bihamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.